الحمد لله الحمد لله الذي نصب علام الحق ورفعه وأوضح برهانه وأسمعه أحمده سبحانه وتعالى ألا ما أولاه من الإنعام وصنعه وأشكره على ما أسداه من جليل الإحسان وأوسعه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من عرف الحق واتبعه وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي حاز مفترق الفضل ومجتمعه اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى آثره واتبع أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله اتقوا الله تعالى حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا عباد الله لازم الصبر فإن الله تعالى أمرنا بملازمة الصبر على جميع الواجب والمحرمة وإنما الصابرون وافون أجرهم بغير حساب من المضاعفة Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama senantiasa sanjungkan syukur kita kepada Allah dengan selalu menjaga ketakwaan kita di kala sepi maupun ramai, susah maupun gembira dengan satu harapan agar mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, marilah kita bertafakkur apa sebenarnya tujuan kita dihidupkan di muka bumi ini? Apakah hanya untuk sekedar menikmati hidup, mencari harta, dan membesarkan anak sebagai pewaris tradisi dan kekayaan? Lalu ketika kita meninggal dunia, harta peninggalan kita akan menjadi rebutan dan biang permusuhan keluarga dan kita akan dilupakan begitu saja. Tentunya tidak. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, tujuan kita hidup tidak lain adalah hanya berupaya berusaha untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala dengan mentaati mentaati segala peraturan-peraturannya menerima segala takdirnya dan sabar menghadapi segala cobaannya. Allah Subhanahu wa taala dalam hadis kudusinya berfirman, "Inni anallah la ilaha illa ana man lam yasbir ala bala'i walam lam yarda biqada'i wa lam yashkur ni'ma'i falyattahid rabban siwa'i." Sesungguhnya Aku adalah Allah. Tiada Tuhan yang pantas dan layak untuk disembah selain aku. Siapa saja yang tidak sabar menghadapi cobaanku dan tidak rela dengan ketentuanku dan tidak mensyukuri atas nikmatku, maka carilah Tuhan selain aku. Hadirin yang dimuliakan Allah, ujian Allah yang diberikan kepada kita bermacam-macam ada ujian yang berbentuk fisik, ada kekurangan ekonomi, dan bahkan ada merupakan kewajiban-kewajiban yang harus kita sabar melaksanakannya. Dan ketika ujian-ujian Allah yang berbentuk fisik, kita harus bersabar dan bertawakal menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam dua tahun lebih kita diuji oleh Allah dengan bermacam-macam musibah, dengan bermacam-macam malapetaka, dengan bermacam-macam wabah dan kemudian barusan saja kita selesai melaksanakan tugas sabar dalam melaksanakan kewajiban yaitu melaksanakan berpuasa selama bulan Ramadan, menahan nafsu, menahan keinginan, menahan makan, menahan minuman dan sebagainya. Tentu kita adalah mengambil sebagai pelajaran semuanya dan kita berharap mudah-mudahan ujian-ujian yang berbentuk fisik dan berupa kewajiban-kewajiban semua kita menjalankan dengan sabar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan mendapatkan bagian dari pahalanya yang lebih besar dan tak ada yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, begitu banyak dan sering kita menganggap bahwa ujian Allah itu ketika dalam kekurangan ekonomi atau macetnya usaha kita dan bahkan merasa diuji ketika kita dalam kondisi sakit sementara ketika sehat ketika kaya ketika mewah ketika lancar segala ekonomi tak pernah merasakan bahwa itu adalah merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala Padahal hadirin kaum muslimin yang berbahagia, kalau kita lihat secara detail, ternyata sakit dengan dibandingkan dengan ketika sehat, ternyata peluang untuk bermaksiat yang lebih luas bukan di saat kita sakit, melainkan di saat kita sehat. Begitu pula ketika menghadapi ekonomi yang begitu syarat dan begitu sulit, kita sulit untuk mendapatkan keuangan dan sebagainya. Ketika itu kita merasa diuji, dan ketika kita kaya tidak merasa teruji padahal ketika kita dalam kondisi kesulitan dibanding dengan ketika kekayaan maka yang lebih besar peluang untuk bermaksiat kepada Allah Ta'ala bukan pada saat kita miskin melainkan ketika kita saat bermewah-mewah maka itulah hadirin kaum muslimin yang berbahagia tidak ada satupun yang kita rasakan ini kecuali adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala maka janganlah kita memisahkan antara sabar dan tawakal serta sadar bahwa semuanya itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena hadirin kaum muslimin yang berbahagia, dengan selesainya kita melaksanakan ibadah bulan Ramadan, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan iman kepada kita sekalian dan menambahkan kekuatan sabar untuk menghadapi segala ujian Allah dan juga selalu bertawakal kepada Allah swt Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya bersabda قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أعظم الجزاء ما أعظم البلاء وإن الله تعالى إذا أحب عبدا ابتلاه وإذا صبر اجتباه وإذا رضي استفاه Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda sesungguhnya lebih besarnya atau makin besarnya pahala itu adalah tergantung dari para besarnya ujian dan cobaan Allah Subhanahu wa taala dan sesungguhnya bila Allah menyintai sang hamba maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan cobaan pada dia jika dia sabar maka Allah akan menerimanya dari kesabarannya dan apabila jika dia rela atas cobaan maka Allah akan memilihnya sebagai hamba pilihan Allah yaitu kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, semua hamba Allah akan mendapatkan cobaan untuk menyatakan apakah hamba tersebut ikhlas menerima cobaan ataukah justru sebaliknya dia malah mencaci maki dan mencemooh mengolok-olok Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan bahwa Allah tidak adil naudzubillah min dzalik bahwa Allah tidak adil kepada dirinya bagi mereka yang sabar akan menghadapi cobaan akan mendapatkan ridho dari Allah SWT akhirnya ditempatkan di surga yang penuh dengan kenikmatan dari Allah SWT oleh kartu hadirin kaum muslimin yang berbahagia dalam hidup ini jangan sampai kita menjadi hamba yang sangat rugi sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala karena semua ini adalah merupakan ujian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Munafiqun, "Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah." Hai orang-orang yang beriman, Janganlah harta-harta kalian, anak-anak kalian menyebabkan kalian lalai terhadap ingat atau zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan zikir mengingat Allah pada ayat tersebut adalah khususnya salat lima waktu dan semua perintah-perintah Allah yang lain. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, orang yang tidak sabar dengan cobaan-cobaan Allah yang berupa kesenangan yaitu di dalam mengurus dan yang berupa kesulitan-kesulitan maka dia akan mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tadi disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka dari itulah marilah kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk menghadapi seluruh ujian dan mudah-mudahan kita diberi kekuatan dan kesabaran dalam menghadapi perintah-perintah Allah yang sehingga semuanya antara ujian dan nikmat menjadikan peningkatan iman kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan masih dalam suasana bulan Syawal maka dari itulah marilah kita saling memaafkan satu sama lain karena perbuatan yang paling dicintai oleh Allah SWT adalah orang yang saling memaafkan dan menyambung sanak famili dan juga yang paling dibenci oleh Allah SWT adalah perbuatan yang tidak mau memaafkan satu sama lain dan saling membenci memutus tali persaudaraan dari itulah mari setelah kita melaksanakan bulan puasa kita ratkan satu sama lain jangan sampai hanya memilih itu bukan golonganku, itu bukan aliranku. Akan tetapi kita harus ingat innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum. Itulah sebagai khutbah yang sedikit mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya. Wallahu yaqul wa biqauli yahtadil muhtadun wa idza quri'al qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.